إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Jumat yang barokah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menambah amal-amal kita, memperbaiki apa yang kurang bisa mentaubati apa yang salah dari amaliyah kita dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa bisa menambah ilmu yang ilmu diantara bentuk ibadah kita kepada Allah dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al ilmu nafi ilmu yang manfaat yang diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak sekalian Allahumma alimni ma yang fauni, wangfa'ni bima allamtani Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Dan ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sehingga yang kita inginkan kepada Allah adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat itu cirinya yang pertama secara materi ilmu tersebut adalah ilmu yang sahih. Ilmu yang benar bukan ilmu yang justru akan semakin menyesatkan kita dari al mustaqim bukan ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang justru mendekatkan kita kepada kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan karena banyak orang yang mereka juga belajar bahkan sekolah formal bahkan dicari ke tempat yang sangat jauh tapi ilmu yang dikumpulkan bertahun-tahun justru menjadikan dia semakin sesat dan semakin jauh dari Islam dan semakin aneh-aneh cara berpikir dan bertindaknya. Semakin jauh dari umat Islam, semakin dekat dengan orang-orang kafir, semakin membela kekafiran dan bukan akibatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang sifatnya seperti itu. Demikian juga bagi sekalian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggerakkan kita untuk mewujudkan amal. Sehingga ilmu yang tidak sekedar pengetahuan akan tapi ilmu yang menggerakkan jiwa kita untuk beramal sehingga semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun ilmunya itu ilmu yang sahih, ilmu yang sudah benar, tetapi kalau hanya kemudian mandek dalam ini tataran ilmu sekedar tahu maka ini belum menjadi ilmu yang nafi, belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti yang paling praktis contoh kita sudah tahu kewajiban salat atau juga kita sudah tahu keutamaan salat jamaah kayak apa. Tapi hanya sekedar tahu lalu nggak salat dan apalagi juga juga tidak pernah jamaah, maka pengetahuan yang seperti ini hanya mandek dalam tataran pengetahuan. Ini bahkan menjadi atau bisa menjadi tercela dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian melanjutkan pembahasan kita yang lalu Kita kemarin sedang membahas nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang al-hayyu adalah menghimpun semua sifat zatiah bagi Allah taala. Sifat yang senantiasa melekat pada Allah taala. Dan nama Allah Al-Qayyum menghimpun semua sifat fi'liyah bagi Allah taala. Itu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah untuk berbuat. Dan dua nama ini disebut dengan istilah ismun akbom. Nama yang sangat agung. Sehingga ketika ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan Badi samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad da'allaha bismihil a'dham alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta ada orang berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku minta kepada engkau bi anna lakal hamda yang engkau adalah segala pujian milikmu la ilaha illa anta yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali dirimu Al-Mannan engkau zat yang senantiasa memberi nikmat kepada para hamba us samawati wal ard engkau yang telah menciptakan langit dan bumi Ya dal jalali wal ikram Ya hayyu ya qayyum Wa idhat Yang memiliki keagungan dan kemuliaan Wa idhat Yang mahidup Dan maha menegakkan segala urusan Maka kata Nabi Laqad da'allaha Bismihil a'bam Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang A'bam Ya Hayyu Ya Qayyum. Nama Allah yang sangat agung. Alladzi idza du'iya bi ajab. Yang apabila Allah disebut dengan nama itu, maka Allah akan kabulkan doanya. Wa idza su'ila bi apa? Yang kalau Allah diminta dengan nama itu, Allah akan beri permintaannya. Sehingga nama ini adalah nama yang sangat agung dan nama ini <clears throat> Di antara menunjukkan keagungan dan kebesarannya yaitu bagaimana menjadikan seorang hamba betul-betul hina seindah di hadapan Allah dan tunduk sepatu patuhnya kepada Allah Ta'ala karena keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Allah sebutkan gambaran ketika di Yaumul Kiamah kelak ketika para hamba mereka semuanya menghadap Allah wa anatil wujud lil hayyil qayyum wa anatil wujuh wajah mereka pada hari itu menampakkan itu wajah yang penuh dengan ketakutan kepada Allah al hayyu al qayyum wa qad khaba man hamala zulma sungguh rugi orang yang datang pada Allah dalam keadaan membawa kezaliman orang-orang yang mereka datang kepada Allah dan di dunia melakukan kezaliman dan kezaliman itu belum dia taubati maka sungguh dia sangat rugi karena akan berhadapan dengan pengadilan Allah yang tidak akan melewatkan melewatkan perbuatan jelek sekecil apapun. Sekarang kita masuk sekalian doa di antara nama Allah Al-Khaliq Al-Khallaq Al-Khaliq Allah sang pencipta kemudian al khalaq ini serat mubalaghah ini Allah yang banyak ini mencipta Nama Allah Al-Khaliq di dalam Al-Qur'an ada dalam beberapa tempat Contoh diantaranya dalam firman Allah Ta'ala Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq, al-bari', al-musawwir. Tiga nama Allah dalam ayat ini memiliki makna yang mirip tapi ada spesifikasinya dari nama nama Allah tersebut. Contoh lagi diantara antara yang menyebutkan Allah Al-Khaliq Inna rabbaka huwal khallaqul alim Sesungguhnya Rabbmu dialah Al-Khallaq Zat yang banyak menciptakan Al-Alim yang Allah dalam menciptakan itu semuanya berdasarkan ilmu Al-Khalaqul Alim Allah zat yang maha mencipta lagi maha berilmu sehingga semua ciptaan Allah taala itu Allah lakukan dengan ilmu. Tidak ada ciptaan Allah yang Allah lakukan dengan kebodohan, semuanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan makna al-khaliq ada dua makna yang perlu kita fahami. Al-Khaliq dengan makna ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Mana yang pertama? Al-Khaliq adalah Allah yang mengadakan sesuatu atau yang mengadakan sesuatu dan menciptakan kali yang pertama yang sebelumnya tidak pernah ada contoh sama sekali. Ini yang mengadakan sesuatu dan Allah yang mengawalinya dan tidak pernah ada contoh sebelumnya sehingga betul-betul grace betul-betul ciptaan yang baru tidak ada contoh sebelumnya yang ditiru dan tidak ada Ya, ini bahan-bahan sebelumnya untuk mengadakan sehingga betul-betul Allah yang mengadakan totalitas perkara tersebut. Contoh diantaranya dalam firman Allah Taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak memperhatikan Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan untuk mereka apa yang Allah lakukan dengan tangan Allah aman yaitu nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala fahum laha malikun dan Allah yang menguasai semua nikmat-nikmat Allah tersebut Allah yang menciptakan segala apa yang ada ini yang sebelumnya tidak ada contoh sama sekali. Langitnya, buminya, kemudian semua yang Allah sediakan untuk manusia, untuk kebutuhan hidupnya, baik yang di langit, yang di bumi, yang di dalam bumi, yang di atas, yang di atas bumi, di lautnya, di daratnya, semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah ciptakan untuk manusia yang tidak pernah ada sebelumnya yang mengadakan itu. Sehingga benar-benar Allah ciptakan benar-benar baru, tidak ada contoh sebelumnya dari apa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang yang ada pada makna badi samawati wal ard. Al badi juga namanya adalah maknanya adalah al khaliq yang mencipta. Tapi badi itu mencipta, mengadakan yang sebelumnya tidak pernah ada contoh sama sekali. Maka dikatakan bid'ah, sekalian bid'ah artinya ajaran itu tidak ada sama sekali sandarannya di dalam agama. Ajaran itu sama sekali tidak ada sandarannya di dalam agama sehingga benar-benar dia membuat sesuatu yang baru dalam ini acara-acara yang dia lakukan itu. Tidak ada sandaran dalil dari agamanya. Ah, Allah al-badi, badi usamawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya langit dan bumi tidak ada sama sekali. Lalu Allah ciptakan dalam keadaan betul-betul sebagai makhluk yang berciptaan yang baru. Ini adalah makna yang pertama. Dari makna Allah ini Al-Khaliq. Yang kedua, Mas kalian, makna Al-Khaliq dengan makna At-Takdir. Menyusun dan merencana. Itu menyusun dan merencana. Sehingga dia mewujudkan sesuatu atau dia merancang sesuatu kemudian dia mewujudkan rancangannya tersebut. Al-Khaliq merancang sesuatu dia membuat rancangan, susunan kemudian dia wujudkan. Maka dalam hal ini ada orang yang mereka merancang dan kemudian bisa mewujudkan ada yang mereka merancang dan tidak bisa mewujudkan. Allah Subhanahu wa taala merancang dan pasti rancangan Allah itu yakni Allah bisa mewujudkannya. Di antara makhluk ada yang merancang, merencana tapi dia tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk mewujudkan rancangan-rancangannya tersebut baru dalam taraf rencana. Ada yang terkadang bisa mewujudkan, ada yang terkadang tidak bisa mewujudkan. Ah, untuk penyebutan Al-Khaliq dengan makna yang pertama mengadakan sesuatu yang sama sekali tadinya tidak ada sama sekali mengadakan sesuatu yang tadinya sama sekali tidak ada secara mutlak itu hanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau dikatakan Khalik dalam pengertian mencipta segala sesuatu yang benar-benar tadinya tidak ada contoh sama sekali mengadakan secara totalitas itu hanya sifat ini hanya boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita katakan Al-Khalik Sang Pencipta, itu dengan bayangan tidak ada. Itu oh, yang menciptakan yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Maka ini hanya terbayang, ini adalah hanya milik Allah Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki kemampuan seperti itu. Akan tapi, makna yang kedua, dalam bentuk merancang dan mewujudkan yang sebelumnya sesuatu itu telah ada bahan-bahannya, maka ini boleh dinisbatkan kepada makhluk. Maka ada istilah umpamanya orang tersebut telah menciptakan pesawat atau sekelompok orang telah menciptakan pesawat. Dalam hal ini pesawatnya memang sebelumnya tidak ada, belum ada pesawat. Tapi contoh tentang pesawat kemudian bahan-bahan untuk membuat pesawat, semuanya sudah ada, manusia tinggal mengolah apa yang ada. Bisa menyusun, merancang untuk diwujudkan, kemudian dia beri diberikan kemampuan untuk mewujudkan, tapi untuk mewujudkan ini semuanya, bahan-bahannya sudah ada semuanya. Allah telah berikan contoh burung-burung. Bagaimana burung-burung itu terbang dengan sayapnya sehingga manusia bisa mempelajari dari burung-burung ini bagaimana membuat dan mengolah dari apa yang Allah sediakan di alam ini untuk mewujudkan semisal burung jadilah kemudian pesawat terbang. Demikian pula Sekalian, bahan untuk membuat pesawatnya, besi-besinya atau semua yang diperlukan untuk meng untuk mengadakan pesawat ini, manusia tidak menciptakan sendiri. Semuanya sudah ada di alam ini. Telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dengan karunia akal yang Allah berikan mengolah apa yang telah Allah berikan itu jadilah kemudian pesawat yang dia rancang yang dia susun. Maka bisa pula dikatakan ini sekelompok orang telah menciptakan pesawat dengan makna yaitu merancang, menyusun sesuatu yang sudah ada. Sudah ada sehingga mengadakan sesuatu yang baru dari sifat uh, bendanya tersebut, tapi semua bahan-bahan untuk mewujudkannya itu sudah ada semuanya. Demikian pula untuk benda-benda yang lainnya, yaitu menciptakan lagu atau menciptakan yaitu syair atau menciptakan apa yang jelas dia tinggal menyusun, merancang yang dengan kepandaiannya Allah berikan karunia akal itu dia bisa mewujudkan rancangannya tersebut. Ini adalah bisa dinisbatkan kepada makhluk Oleh karena itulah di antaranya Allah menyebutkan dengan ungkapan itu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ma tinggi Allah dan Allah itu adalah ahsanul khaliqin. Sebaik-baik zat yang menciptakan. Artinya banyak pencipta dalam pengertian pencipta makna yang pertama pencipta dengan makna yang kedua dan Allah adalah ahsanul khaliqin, Allah sebaik-baik yang menciptakan yaitu para yang menciptakan segala sesuatu dari menciptakan yang tidak ada sama sekali maupun Allah membuatkan apa yang sudah dari apa yang telah Allah ciptakan. Terus kalian, oleh karena itulah di antara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tantangan untuk para manusia. Orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya adalah Al-Khaliq ini. Nama Allah Al-Khaliq. Yang layak disembah dan kita terangkan bahwa yang layak disembah patut disembah hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Satu-satunya yang layak disembah. Kenapa Allah itu zat yang layak disembah? Karena hanya Allah yang memiliki rububiyah. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan uh, sifat. Dan Allah kemudian tantang kepada mereka yang menyembah selain Allah Ta'ala. Allah menegaskan di antaranya, Hal min khaliqin ghairullah. Wahai manusia-manusia yang menyembah selain Allah, apakah memangnya ada? Apakah memangnya ada pencipta selain Allah Ta'ala? Apa memangnya ada pencipta selain Allah? Pencipta dalam pengertian yang pertama tadi. Apa tadi, kawan? mengadakan sesuatu tanpa ada contohnya sama sekali sehingga dia betul-betul bisa mengadakan perkara itu. Apa memangnya ada yang yang apakah memang ada pencipta selain Allah taala? Al Khalik dengan makna yang pertama hanya Allah taala. Selain Allah tidak ada yang sanggup untuk melakukan makna Al Khalik yang pertama tadi hal min khaliqin ghairullah. Maka sering Allah dengan dalil al-khaliq ini untuk untuk menunjukkan tentang sesatnya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah taala. Terkadang Allah dengan rinci menunjukkan seperti dalam surat Luqman. Ini khalaqas samawati bi bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an bikum wa fiha min kulli dabbah. Allah katakan, Allah lah yang menciptakan langit tanpa tiang. Sehingga Allah ciptakan langit luas dan tanpa tiang. Sebagaimana Anda lihat. Kita mau membuat atap seluas lapangan sepak bola, butuh tiang nggak kira-kira? Ya jelas akan ada banyak-banyak tiang yang kita pakai untuk menyangga supaya atapnya itu bisa tegak berdiri. Ah, Allah menciptakan langit yang luas seperti itu tanpa tiang seperti yang Anda lihat kata Allah. Dan Allah yang telah mengadakan gunung-gunung yang menjadi pasak bumi sehingga menancap kuat sehingga gunung punya akar-akar punya akar yang kuat ini akar di perut bumi dengan segala kemanfaatan gunung yang telah Allah kepada kita. Allah pula yang telah menjadikan di muka bumi ini makhluk yang berkembang biak sehingga manusia dari dua manusia Adam dan Hawa sekarang miliaran. Bapak ibu yang bertemu tadinya tunggal, bapak dan ibu Kemudian beranak cucu, ada yang anaknya 20, anaknya 10, anaknya uh, eh, 5, lalu berkembang, bercucu, beranak pinak, sampai menjadi keluarga besar 100, 200, 500. Ini berkembang biak Allah yang mengembangkan, ya ini ciptaannya tersebut. Wang sama imaan, fambatna fiya min kulli karim, Allah yang telah merunkan dari langit air hujan. Lalu dengan urjan itu Allah tumbuhkan tertumbuhan yang indah-indah. Lalu Allah katakan apa? Hada khalqullah. Ini semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Ini semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Mada khalaqal ladina min duni. Lalu mana? Wahai manusia yang menyembah Allah. Mana ciptaan selain Allah? Mana? Coba tunjukkan. Mana ciptaan selain Allah Ta'ala. Allah membatalkan segala mereka yang sembah eh, yang mereka segala mereka sembah selain Allah dengan dalil mereka itu tidak menciptakan. Sehingga dalam ayat yang lain Allah pun katakan itu ayushriku ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun wa la yastati'una law naf'an Awala yastatiuna lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun? Itu pencipta dengan makna yang pertama tadi. Mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sama sekali. Sehingga betul-betul mencipta mengadakan. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan sama sekali? Wahum yukhlaqun, bahkan mereka itu tercipta. Mereka itu diciptakan oleh Allah, mereka itu makhluk. Wala yastati'una law nasran wala anfusahum yang surun. Mereka tidak pula mampu memberikan pertolongan kepada para penyembahnya dan mereka menolong dirinya pun tidak mampu. Ada raja minta disembah, memaksa manusia menyembah dirinya, kalau enggak akan ditangkap, dibunuh. Ternyata disambar meledek, enggak bisa apa-apa. Ternyata ditenggelamkan di laut, tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa pula mengadakan sesuatu. Maka ketika Nabiullah Ibrahim membantah Namrud, ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang, satu dibiarkan hidup, satu dipenggal. Nih, yang menghidupkan, saya mematikan. Ini tentu semuanya orang tahu. Hanya akal-akalan, hanya akal bulus saja kayak gini. Nabi Ibrahim kasih lagi pertanyaan. Oke, baik. Tuhanku yang telah memutar matahari dari timur ke barat. Bisa enggak kamu memutar dari barat ke timur? Fabuhitalladhi kafar. Maka dia pun terbungkam seribu bahasa. Karena memang tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang Allah tantang pada mereka, kalau mereka itu menganggap ada sembahan yang layak mereka sembah selain Allah, mana ciptaannya mana? Allah telah tunjukkan ciptaan Allah yang macam-macam. Lalu mana ciptaan mereka? Oleh karena itulah pula, bos sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa selain Allah itu tidak akan mampu menciptakan walaupun sesuatu yang sangat remeh sekalipun. Allah memberikan contoh adalah lalat, binatang yang sangat dianggap remeh. Bahkan kalau mencelak diusir-usir. Sangat rendah remeh. Maka sekarang Allah tegaskan, Allah tantang manusia. Ya ayuhan nas, duriba masalun fastami'ulah. Wai manusia, telah dibuatkan contoh untuk kalian maka dengar baik-baik. Innalladzina tad'una min dunillah segala yang kalian sembah selain Allah itu la yakhluqu dzubaban lan yakhluqu dzubaban tidak akan pernah bisa menciptakan walaupun hanya dubab walaupun hanya lalat lan dalam bahasa kita mbok yo nganti apa eh, nganti kiamat, nganti jeledeng, nganti ono beling bosok, sak gemlek, oh nggak akan bisa menciptakan walaupun hanya lalat. Walau tamaulah, walaupun para pakar-pakar itu dia berkumpul untuk membuat lalat. Pernah nggak cerita pak? Orang para pakar-pakar itu Walaupun dia berkumpul lalu untuk membuat seekor lalat saja. Kalau robot lalat bisa. Tapi kalau lalatnya yang bisa terbang, bisa beranak pinak, bisa punya segala macam keistimewaan yang berkaitan dengan lalat itu, nggak bisa. Nggak bisa. Maka sering ada orang-orang sombong, tapi hanya akal-akalan. Oh saya bisa menciptakan binatang-binatang. Bagaimana caranya? Ambil daging, dicacah, kemudian ditutup, dibiarkan seminggu atau berapa hari, berikutnya dibuka lagi. Nih, asal bisa menciptakan binatang-binatang, makhluk-makhluk. Maka ditanya sama yang dikibuli, dikadali ini. Ditanya, kalau kamu yang menciptakan coba serahkan sekarang berapa jumlahnya uget-uget yang di situ? Wah, kapok. Karena memang hanya akal-akal saja. Kalau dia mencipta mesti tahu jumlahnya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah tak katakan Allah tahu berapa jumlah daun kering yang jatuh pada saat ini. Allah tahu. Sehingga Allah jelaskan pontal Allah oh, detail-detailnya Allah yang menciptakan memang. Kalau kita ditanya berapa daun kering yang goglok di Jombor pagi hari ini, walah, yang nggak tahu satu pohon juga nggak tahu berapa gogloknya daun. Ah, Allah jelaskan bahwasanya Allah betul memiliki kesempurnaan sifat maka Allah katakan yang layak disembah itu hanya yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Selain Allah semuanya sesembahan yang palsu karena tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesemuan sifat. Contohnya Allah tantang coba buat saja lalat. Walaupun mereka berkumpul para pakar pasti tidak akan bisa. Kemudian Allah katakan Ma qadarullaha haqqa qadri. Memang orang-orang itu benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Sudah tahu bahwasanya semua yang mereka sembah selain Allah nggak bisa apa-apa, sudah tahu semua itu hanya perbuatan Allah yang bisa melakukannya, tapi manusia tetap saja tidak mau menyembah Allah Ta'ala. Tetap saja membangkang Allah Ta'ala. Bahkan bersikap sombong dan angkuh. Kemudian, bos kalian, di antara penjelasan Allah berkaitan dengan ciptaan Allah, bahwa Allah ketika menciptakan segala sesuatu, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya dengan tujuan yang pasti, dengan hikmah yang jelas, sehingga tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Semuanya penuh dengan makna. Di antaranya Allah katakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang sifatnya main-main. Yang sifatnya tidak ada ini hikmah dan tujuan. Di antaranya tentang penciptaan kita, penciptaan kita. Maka Allah mengatakan, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia. Artinya tidak diperintah, tidak dilarang kata Imam Syafi'i. Yaitu lahir keluar sebagai bayi, kemudian dipelihara menginjak remaja, menginjak dewasa, mulai kawin, bekerja, punya rumah, berkembang biak, beranak pinak, tua, mati, selesai, bubar. Oh enggak. Bukan main-main kayak gitu sehingga hidup tidak untuk sekedar main-main pokoknya asal hidup lalu mati selesai. Enggak. Allah menciptakan kehidupan dengan tujuan yang penuh dengan hikmah. Allah ciptakan segala satunya penuh dengan hikmah, tujuan yang jelas. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, tujuannya apa di antaranya? tujuannya agar kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan tujuh langit, Sebadan juga Allah yang menciptakan bumi sebagaimana penciptaan langit. Ya tanazzalul amru bainahunna. Lalu Allah yang telah meletakkan pada setiap ciptanya itu hukum-hukum yang kita kenal sekarang istilah dengan hukum alam. Hukum alam, matahari berjalan sampai manusia bisa membuat hitungan dengan peredaran matahari sampai detik-detiknya Manusia bisa membuat hitungan dengan beredarnya matahari. Matahari ini beredar dengan amrullah. Ini dengan hukum Allah Ta'ala. Allah yang mengendalikan dan meletakkan hukum di situ. Yang manusia disebut dengan hukum alam. Demikian pula, Allah ciptakan tubuh kita, jasad kita dengan segala kerumitannya ini dengan hukum Allah Ta'ala yang meletakkan hukum di situ ah, semuanya Allah atur sedemikian rupa, Allah letakkan hukum-hukumnya sampai manusia pun kemudian bisa mengetahui hukum tersebut. Ah, untuk apa di antaranya Allah adakan itu semuanya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah itu maha mampu dalam segala-galanya. Tidak ada yang tidak dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma dan Allah itu meliputi ilmunya meliputi segala-galanya sehingga tidak ada yang di luar dari liputan Allah taala. Walaupun seorang di dalam kegelapan malam yang gulita di bawah kolong atau dia di goa maka semuanya bagi Allah tidak ada yang ini tidak diliput yang tidak terliput oleh Allah taala. Kalau kita banyak yang tidak kita ketahui. Banyak orang mereka ter, eh, terhalang dari liputan kita, tidak kita kita terbatas liputan kita, tapi liputan Allah meliputi para makhluk sehingga tidak ada makhluk yang bisa bersembunyi dari Allah taala dalam segala keadaan dan di segala tempat. Termasuk di antara tujuan Allah menciptakan kita, selain supaya kita mengetahui siapa Allah Sang Pencipta yang ilmunya meliputi segala-galanya, yang kemampuannya dalam segala perkara, tujuannya lain, tujuan lain-lain lagi adalah agar kita betul-betul hanya menghamba, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak hanya hidup, cari makan, cari minum, kemudian tumbuh, berkembang, sehat, mati, selesai. Enggak. Allah ciptakan untuk tujuan yang jelas agar kita menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, "Wa qad dhalla aktsarul khalqi fi hadzal bab." Dalam bab ini manusia banyak yang sesat. Allah ciptakan manusia untuk mengenal Allah lalu beribadah kepada Allah taala. Ada orang yang mereka sudah mengenal Allah tapi tidak mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan penghambaan kepada Allah taala. Sehingga Allah tegaskan kepada manusia, "Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa Alangkah sangat banyaknya orang yang mereka beriman kepada Allah, yakni mengetahui bahwa Allah itu Sang Pencipta, mengetahui bahwa Allah itu yang mencipta segala-galanya. Mengetahui Allah itu yang memberikan rezeki kepada makhluk. Tahu mereka. Illa wahum musyrikun. Tapi bersama pengetahuan mereka tentang Allah seperti itu, mereka itu menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Sehingga mereka tahu tentang rububiyah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Sehingga Allah Ta'ala banyak menyebutkan di dalam ayat berapa banyaknya orang yang seperti ini. Contohnya diantaranya orang-orang kafir Quraisy bersama pengetahuan mereka tentang Allah tapi mereka tidak memurnikan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Siang Allah inginkan, setelah mereka mengetahui Allah, mereka pun memurnikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Contoh ayatnya diantaranya, Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka ya Rasulullah sallam, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang mengatur peredaran matahari dan bulan? La yaqulunna Allah, pasti mereka mengatakan Allah. Fa'anna yu'fakun. Tapi kenapa kalian bisa dipalingkan dari beribadah kepada Allah menjadi beribadah kepada setan, demit, kemudian kerbau, kemudian menyembah bahkan menyembah makhluk Allah sendiri, matahari disembah, bulan disembah, api disembah, ada yang menyembah air, ada yang menyembah manusia. Bagaimana mereka tahu itu semuanya adalah perbuatan Allah, lalu mereka berpaling dari menyembah Allah Ta'ala. Wala insa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah ini pengetahuan mereka tentang Allah taala. Maka ketika Allah berbicara tentang apa yang telah manusia kenal apa yang Allah telah lakukan dari rububiyah Allah lalu mereka berkata Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun ma suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Oleh karena itu, lapis sekalian, pernah kita sampaikan dalil yang terkuat, dalil yang paling kuat untuk mengajak manusia itu mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah, yaitu agar manusia totalitas dalam mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah saja dalil yang paling kuatnya itu adalah pengakuan mereka tentang rububiyah Allah Ta'ala. Ini dalil yang paling kuat. Untuk kemudian mewujudkan penghambaan kepada Allah yang total tanpa menyekutukan Allah. Sebagaimana mereka tahu Allah satu-satunya yang mengadakan itu semuanya, mestinya hendaknya mereka juga menjadikan Allah satu-satunya yang diberikan persembahan ibadah. Harusnya begitu. Maka Allah sering sekali menegaskan kepada manusia berkaitan dengan tuntutan untuk mewujudkan ibadah yang murni ini. Allah Allah khairun amma yusrikun. Kata Allah, Allahkah yang lebih baik? Ataukah yang lebih baik itu orang-orang yang musyrik? Yang menyekutukan Allah. Apa yang mereka sekutukan bagi Allah? Lalu Allah tunjukkan. Amman khalaqas samawati wal arda. Wa angsala lakum minas sama ima'an. Fa ambatna bihi khada'iqa data bahjatin. Ma kana lakum antum bituh syajaraha ma Allah balhum qaumun ya'dilun kata Allah siapa kata Allah siapa yang menciptakan langit dan bumi yang menurunkan air dari langit untuk kalian lalu dengan air itu Allah tumbuhkan hadaiqadata bahjah taman-taman yang indah yang sangat luar biasa ada taman gunung, ada taman laut yang man, bukan manusia yang membuat. Kata Allah, siapa itu yang membuat itu semuanya itu? Maka nalakum antum bitu syajaroha. Kan bukan kalian kan yang menumbuhkan itu. Tahu-tahu kita pergi ke sana, oh lautnya indah, pantainya indah, langsung booking, langsung menjadikan tempat wisata, tarik duit manusia, dan ke situ. Ini tinggal boking boking bokeng saja. Siapa yang menciptakan itu? Kindan pantai, keindahan laut, kindan taman-taman gunung, kindan-kindan yang ada. Apa mak siapa yang menumbuhkan keindahan semua apa yang ada itu? Ailahun Allah. Apa memangnya ada ilah selain Allah yang menciptakan, menghidupkan, kemudian menciptakan keindahan, menumbuhkan keindahan seperti itu memangnya ada. Apa ada selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka kaum yang menyimpang. Sudah tahu yang berbuat itu semuanya hanya Allah, tapi mereka menyimpang yaitu tidak mempersembahkan totalitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang rahmati Allah, maka ini satu di antara penjelasan tentang rububiyah Allah, Allah Al-Khaliq yang dengan penjelasan Allah Al-Khaliq menuntut kita agar benar-benar totalitas mewujudkan ibadah dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu manusia sudah tahu sungguhnya bahwa tidak ada yang itu menciptakan alam semesta dengan segala kehebatannya, dengan segala keindahannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah tahu seperti itu, hendaknya mestinya totalitas penghambaannya itu hanya kepada Allah taala. Sehingga yang ada itu khalik dan makhluk. Khalik dan makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Dan makhluk ini semuanya statusnya sama makhluk walaupun berbeda-beda tingkatannya. Ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya nabi, ada makhluk namanya para ulama, para wali, ada makhluk namanya orang tua kita, ada makhluk namanya pejabat tinggi, penguasa yang memerintahkan kita. Ini semuanya punya hak kepada kita Bagaimana kita memperlakukan malaikat, nabi, wali, para ulama, orang tua, penguasa, masing-masing punya hak. Tapi satu yang tidak ada hak bagi mereka semuanya, hak untuk disembah. Gak ada. Ah, manusia ini penyimpangannya menyembah kepada makhluk. Allah nggak ingin. Sebagaimana manusia telah tahu totalitas perbuatannya itu hanya Allah yang melakukannya maka jangan jadikan makhluk sebagai sembahan hebatnya kayak apa. Hebatnya kayak apa makhluk? Makhluk itu hebat karena Allah yang memberikan ini potensi untuk berbuat hebat, tapi segala kehebatan manusia, manusia atau makhluk ini, makhluk ini lemah. Sehingga jangan sampai kita justru terpalingkan, terkagum dengan makhluk, lalu menyembah makhluk. Contoh diantaranya Allah katakan, bahwasanya matahari dan bulan itu ciptaan Allah. Manusia tahu matahari oh, manfaatnya luar biasa. Misalnya tidak ada matahari maka kita semuanya akan punah. Itu memang Allah tunjukkan bagaimana makhluk Allah yang namanya matahari punya kemanfaatan yang luar biasa. Maka kata Allah, la tasjudu li syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu kanu tabudun. Jangan kamu sembah matahari dan bulan. Sembahlah Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Kalau kalian benar-benar orang yang menyembah Allah Ta'ala. Ada ah, demikian, sekalian. Mudah-mudahan manfaat, mudah menjadi tambahan ilmu bagi kita tentang nama Allah Al-Khaliq sehingga kita semakin memahami tentang agungan dan kebesaran Allah melalui penjelasan yang Allah jelaskan tentang dirinya sendiri sehingga akan semakin muncul kecintaan kita dan pengagungan kita kepada Allah Ta'ala dan semakin memurnikan ibadah kita hanya layak kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya Al-Khaliq. Sehingga Allah tegaskan bahwa kesesatan manusia adalah di antaranya ketika mereka mempersembahkan amal ibadah kepada selain Allah padahal mereka tahu bahwa hanya Allah yang Al-Khaliq selain Allah adalah makhluk dan apa yang mereka sembah semuanya sungguhnya kata Allah adalah ibadun ansalukum yaitu hamba-hamba seperti kalian. Yang mereka sembah itu adalah hamba-hamba seperti kalian. Maka jangan menyembah mereka, sembahlah Allah yang menciptakan semua para hamba. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.